Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan dikit lagi barakallahu fi. Qala al-mu'allifu akhbabahullah syarah terhadap kitab apa? Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalal Fauzan Asbahullah. Halaman 145 yang cetakan mana ini? Yang cetakan yang Mesir itu dikondisikan perhatian baik-baik faja'a ala surati rajulin jalasa baina yadayhi sa'alahu 'anil islam ini kaitannya masalah apa sih kemarin beriman dengan takdir nah beriman dengan takdir kemudian datanglah kepada Rasulullah SAW eh, dalam bentuk seorang lelaki ini siapa Jibril alaihissalam duduk di depan Rasulullah SAW. Seraya bertanya tentang Islam. Pakol berkatalah Jibril. Nam kepada Rasulullah SAW kemudian dijawab. Al Islamu antashada an ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salah wa tuqiyaz zakah wa tasumar ramadhan wa tahujjal baita in sata'ta ilahi sabila qala sadaqta perhatikan sini Rasulullah SAW jawab Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah taala dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah dan engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan engkau berhaji ke Baitul Haram jika kamu mampu untuk menempuh perjalanannya. Paham ya? Mampu di sini ada berapa kemarin? Ada dua. Mampu hartanya dan mampu kekuatan badannya. Nah, kemudian Jibril alaihissalam akan sodakta. Mengatakan apa? sodakta. Biasanya kalau orang bertanya, itu kan karena nggak tahu. Ini bertanya malah benarkan itu loh. Makanya di awal permulaan Umar bin Khattab sempat heran nggak? Heran nggak? Gitu? Heran. Nah, barakallahu fi ketika dijawab Rasulullah SAW malah mengatakan sodakta, kamu benar. Fa'ajibna fa'ajibna lahu Nah, barakallahu fi yas'aluhu yusaddiquh. Aku merasa kagum dengan orang tadi, masalah heran. Dia bertanya, dia sendiri yang benarkan. Karena diberi Jibril alaihissalam tahu kan jawabannya. Cuman datang dalam kondisi seperti manusia. Setelah jawab oleh Rasulullah SAW, Jibril mengatakan, sodakta kamu itu benar. Jawabanmu itu benar. Umar kaget itu loh. Ini orang ini bertanya kok dia sendiri benarkan. Ternyata di akhir hadis yang bertanya siapa? Jibril alaihissalam. Nah, ini dalil yang dipakai oleh para ulama. Kadangkala -kadang orang bertanya itu bukan berarti dia nggak tahu. Kadangkala -kadang ada dia bertanya tujuannya untuk memperkuat eh, pemahaman yang dia miliki, yang kedua tujuannya untuk ngajari yang lainnya. Mungkin yang lainnya belum tahu, paham ya? Nah, sehingga ditanyakan akhirnya para sahabat tahu kan rukun Islam, rukun iman, ya kan? Rukun ihsan dan yang semisalnya. Kita lihat bawahnya, eh, simak baik-baik bawahnya, Hadi ajibatun saniyatun. Ini ada apa? Bentuk keheranan yang keheranan yang kedua. Kaifa yas'al wa yaqul sadaqta? Bagaimana dia bertanya? Kok malah dia mengatakan sodakta kamu benar? Nah kalau fikum. Bagaimana itu? Al-ada an-nasa'il jahil. Biasanya itu kalau orang yang bertanya itu bodoh, enggak tahu. Ini malah benarkan. Ini malah apa? Membenarkan. Wa hadza yaqulu Rasul sallallahu sodakta. Ini malah mengatakan Rasulullah sallallahu sodakta kalau kamu benar. Padahal ala annahu alim dzalik. Ini menunjukkan bahwasanya si penanya tahu tentang jawabannya itu. Paham belum? Ini berarti menunjukkan bukan berarti enggak adab ya. Cuman seringnya kalau orang bertanya itu biasanya orangnya nggak tahu. Paham ya? Kalau orang yang tahu baru tanya. Nah, kalau orang itu tanya di, akhirnya dijawab sama gurunya, "Kamu benar, Pak." Atau, "Ustaz, kamu benar, Ustaz." Misalkan. Ya. Nah, kelihatannya kan kurang ada kelihatannya, tapi di sini ternyata apa? Jibril alaihissalam datang dalam bentuk seperti manusia untuk mengajari siapa? Para sahabat. Ya, eh? hadza Jibril atakum yu'allimukum amra minkum. Itu tadi Jibril datang kepada kalian mengajari perkara agama kalian. Jadi bukan untuk ngetes bukan, untuk ngajari. lihat sini. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala al-iman wa tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Akhirnya tanya lagi, kabarkan kepadaku tentang iman. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, dan beriman kepada para malaikatnya dan beriman kepada kitab-kitabnya dan para rasulnya dan hari akhirat serta engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sudah kita lewati kemarin ya. Bagaimana takdir yang buruk itu kemarin? Dinisbahkan kemana? Kepada Allah Ta'ala atau kepada yang lainnya? Hmm? Eh, kepada siapa? Kepada orang yang takdirkan, Eh, kepada dan takdirkan buruk. Tapi kalau dinisbahkan kepada zat yang menakdirkan semuanya, semuanya apa? Semuanya apa? Eh, baik atau bagus karena ada hikmah di balik takdir tersebut. Ditakdirkan miskin. Nah, barakallahu fiik, itu ada hikmah di balik itu semuanya biar bersabar. Jadi orang ditakdir miskin itu sebenarnya kadang-kala nah barakallahu fiikum bisa dimaknakan musibah. Paham ya? Nah, makanya kalau misalkan antum taruhlah ditakdirkan atau awalnya kaya, awalnya punya bisnis, kemudian sukses, kemudian akhirnya bangkrut, tertimpa musibah berupa kemiskinan. Iya enggak? Sehingga disandar oleh takdir bisa qadarullah masyafa'al. Enggak ada larangan karena bukan kemaksiatan itu. Nah, itu jawabannya kemarin tuh ya. Kita ambil dikit lagi. Sa'alahu awwalan al-Islam wa al-amalu Pertama kali dia tanya, pertama adalah tentang Islam. Yang mana Islam adalah amalan dohir. Amalan dohir, Islam adalah amalan dohir, amalan yang nampak. Nah, Simak baik-baik itu. Ya nanti kalau ditanya tahu. Tsumma kemudian bertanya berikutnya alim iman tentang keimanan wa huwa amal batinah yaitu amalan yang batin, amalan yang batin itu amalan hati. Wala budda min amrayn dan harus eh, ada pada orang dua perkara ini, amalan dohir dan amalan batin. Kalau cuma amalan dohir toh batinnya benci namanya amalan orang-orang munafikin, ya enggak? Yudhirul Islam wa yubtina al-kufr menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Makanya di sini kata beliau wala budda minal amrayn. Harus dua perkaranya ada. Amalan zahir dan amalan batin. Naam. Wala budda minal Islam wal iman, maka harus adanya Islam dan iman. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Fad-dinu dohir zahirah, maka agama ini adalah amalan-amalan yang zahir yang nampak. Wa amalul batinah la budda huma. Dan amalan-amalan batin harus eh, agama ini harus ada amalan zahir dan amalan batin. La budda minhum harus ada keduanya. Layak fil Islam biduni iman, walayak bi iman biduni Islam, bal la budda minhum ma'an. Masyaallah. Tidak cukup Islam itu tanpa iman dan juga tidak apa? Nah, barakallahu fikum tidak cukup iman itu tanpa Islam. Tulisnya mana tulisnya? Ah, tulisnya dicatat faedahnya biar nanti kalau tanya bisa seperti yang lainnya itu lihat itu. Nah, tulis juga. Ayo enam, Kondisikan. Kita lihat sini. Asyahid syahid minal hadis kaunhu. Yang jadi patokan atau sandaran syahidnya hadis ini adalah perkataan uh, beliau wa ummina bil qadari khairi wa syarri. Dan engkau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruknya. Nah, barakallahu fiikum. Ini harus kita imani. Jangan sampai kita beriman kepada takdir yang baik saja. Fajr al-iman bil qadar min arkan iman sittah Allah. Maka di sini Rasulullah SAW ketika ditanya, nah menjadikan iman dengan takdir itu merupakan rukun iman yang enam. Padahal ala anna lam yu'min bil qadar. Maka ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang tidak tidak beriman dengan takdir, lam yasih imanu. Maka imannya tidak sah. Seperti kelompok apa ini yang tidak beriman takdir? Esan? Eh, endak ya. Qadariyah. Hah? Kurang tepat oleh kodornya. Yang mengucapkan yang tepat. Kodaria, ya, nah, eh, nah, kodaria, teman-teman. Ayo lah, nah, kodaria pakai ya. Eh, Ayo, kelompok kodaria asal. Nah, apa keyakinannya kodaria? Hah? Dia mengimani adanya takdir Allah Taala berarti apa? Keyakinannya masing-masing hamba menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri tanpa ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu qadarnya. Siapa pencetusnya? Ayo nam. Santai aja, ini jawab. Enggak usah panik santai aja. Siapa pencetusnya? Ayo antum. Sudah kita lewati di Basrah muncul orang yang dikenal dengan fulan. Nah, Siapa? Abu Lahab. Wala alam alam. Antum Umar. Ayo mana? Di Basrah munculnya. Siapa? Ma'bad Al-Juhani. Di zamannya siapa waktu itu? Antum? Murajaah gak masalah ini biar terasa terus. Ayo. Zamannya siapa Abu Sa'ad? Di zaman siapa Muhammad? Di zamannya siapa Amir? Ayo antum. Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman Abdul Malik. Terlalu jauh. Maksudnya terlalu terlalu ke sini. ya? Zamannya Abdullah bin Umar. Kamu ya waktu itu ya? Zamannya Abdullah bin Umar. Nah, barakallahu fiik ada dua orang yang umroh. Kamu ya? Nah, bahas. Nah, ya? Dua orang umroh kemudian cerita di Basra itu muncul sosok namanya Ma'bad al-Juhani. Mengatakan bahwasanya al-amr unuf. Allah Ta'ala tidak mengetahui kejadian kecuali setelah terjadi. Paham ya? Akhirnya bentuk baroahnya lepas diri. Paham ya? Ibnu Umar mengatakan fa'in laqitahum kalau kamu jumpa mereka akhbirhum kabarkan kepada mereka anni bariun minhum wa hum bura'un minni. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari aku. Siapa tadi? Ma'bad al-Juhani. Kita selesaikan dikit lagi. Li'annahu naqasa ruknan min arkanil iman. Kenapa kok tidak dibenarkan imannya? Karena dia mengurangi satu rukun daripada rukun-rukun iman. Karena rukun itu apa definisi rukun? Abdullah, apa itu rukun? Naam, janibus syai' ala kuat Bagian sesuatu yang paling kuatnya pondasi. Kalau pondasinya hilang satu, enggak kokoh lagi. Bisa roboh kan itu. hadahu wasyahid syahid min hadis inilah inti daripada hadis ini. Ada yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.